dielingi elinge kita memang dalam Islam itu harus belajar banyak. Kalau kalau nanti sinau tentang Fathul Bari <coughs> Kita itu jangan terus darani pepes coro syariat dukun gak oleh dipercaya terus kue darani semua mengani dukun salah itu beratnya nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan bagaimanapun ada gosip-gosip tertentu pertama sing gulir <laughs> dukun dan sebagian juga benar nyatanya benar. Meskipun kita tidak wajib membenarkan, tidak wajib menyalahkan. Mulanya zaman Nabi Sugeng nak ngedikan nak ono bani Israel cerita ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan bilang tidak ya jangan bilang iya. Ke muni tidak engko nang bener, muni iya engko nang salah. Jadi kadang-kadang kita harus ngambil sikap ya seperti itu. Mana bener Imam Malik. Nah, ono wong alim ngomong, barno ra wis. Kowe kono yo ya lanang, kowe yo ya lanang. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya wong soleh jenis Mustafa, Cooper. Wong kok kuliah ning Amerika, wong kok kuliah ning wong kafir, wong kok kuliah ning Australia, ku daerah wong kafir. Nak katut kafir piye? Ya mesti cara pandang dia seperti itu. Paham ya? Dan itu nyata sebagian kiai moh anak sekolah ning Amerika ning Australia. Ana kiai sing wawasane luas, Kue seneng nak bumi ini Allah neng Amerika rano sing sujud. Kue seneng nak bumi ini Allah neng Australia rano sing sujud. Ben ono Islam neng kono ben bumi ini Allah keduman sujud. Menang gue. Mulane wong alim sekali beda pandangan, padha masuk akal. E. Kulo nu ngaji fikih ngantos aniki mulang caca sarang mahal ini sing mucal kulo. Mahal itu kaul nganti enam Kadang yuk lucu kabeh tapi masuk akal. Mulane kalau Imam Nawawi nak ngendikan sholat jenazah iku mayite kudu kok ngarep. Ndekne ra alasan. Ditakoki kenapa? Ya karena hakada wajat nau salafan wa khalafan kunane kuno nak ana salat mayit itu mayite kok ngarep kita kok guri. Alasannya apa? Ya pokoke ngono disi-disi ngono. Terus tapi jare kaul sani jenazah kok guri ya oleh. Kenapa? Karena dia ada imam. <laughs> ya alasannya mau ndak imam kok wajib gue ngarep. Alasannya apa jajan? Memangnya dia imam Anda kok wajib nonggok ngarep. Jadi cara kaul sani nggak apa-apa sholat jenazah jenazah ya kok gurih. Jadi misalnya sebenarnya Mustafa mati sebenarnya neng sholatnya neng masjid Mustafa ben neng oma. Alasan kedua sholat goib. Saya wong Jogja, Jogja itu kulone Surabaya tora. Misalnya ono mayit mati di Surabaya, wong Jogja oleh sholat goib tora. Oleh, itu mayitnya gue ngarep tak gurih, gurih. Ini masuk akal. Jadi wong nek debat antar ulama itu masuk akal kabeh. Tapi kan yo aneh misalnya ini masjid jarak saya tak kok guri terus wong sholat. <laughs> Tapi nak barani wajib kok ngarep malah sama bung ora imam kok wajib. Ya malah ini bener Imam Nawawi nak takut kenapa jenazah kok ngarep? wajat nahu salafan wah kolafan Nis kunane kuno nak jenazah sing ono iku kok ngarep. Tapi buat takoki sebab apa ya rasa sebab. Tapi sekarang di Arab Saudi mulai seperti itu. Rian zaman bapak, zaman mbah itu kalau jenazah ditakok neng pinggir multazam untuk sholat apa? Sholat apa? Jenazah. Kalau tesih gada kitab-kitabnya sing saat ini boten. Wong mati-mati tetap dakok neng kamar mayat, tapi tiap sholat ono sholat apa? Jenazah. Tapi nak neng kene praktek wong mesti masih apa? Yo geger lah. Kiai pas-pasan aja praktek aneh wis. <laughs> Mesti takobal apa minamingkum takobal ya kan. Tapi tetap saya pastikan kamu jangan punya alasan secara syar'i itu kamu bilang memang zaman Nabi ngeten Anda keliru karena bener Imam Nawawi mau wajat nadalika salafan ya sudah memang seperti itu kita temukan. Tapi kalau jodarani ada alasan sekali ada alasan digugat. Coba alasannya apa kok harus di depan? Alasan Mbak Jajal. Imam ndak imam. Coba alasan Kan gak ada alasan kan? Alasannya pokoknya kan? Hmm, tapi ditentang oleh sholat goib tadi. Sholat goib kan kalau sholat goib jenazah harus di depan berarti orang Jogja hanya boleh nyolati orang goib, orang Banyumas, orang Jakarta. Asing mati Surabaya. Berhubung guru kami di belakang kami, <laughs> maka nggak perlu sholat jenazah. Ya ora ono ngene ya kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian madhab yang ada kemungkinan khilaf. Tapi alasannya masuk akal. Nah tentu yang khilaf ini nggak ada mansus, yang nggak ada nas dari Rasulullah. Kalau ada nas maka tunduk dengan nas. Memang aturannya ulama seperti itu. Jika nggak ada nas dari Nabi maka ulama boleh berpolemik. Kalau nggak ada nas dari Nabi. Tapi kalau ada nas dari Nabi maka tunduk. Mulanya ketika apa Imam Syafi'i ida sohal hadis fadrib kauli dunal haid jika ada hadis soheh, maka pendapat saya buang benturkan dengan tembok. Maksudnya jangan pernah Anda membenturkan pendapat saya dengan hadis soheh. Asal itu hadis soheh, tinggalkan pendapat saya. Tentu Imam Syafi'i hati-hati untuk berpendapat karena takut berhadapan-hadapan dengan hadis apa? Dengan hadis apa? Soheh. Karena kalau sama-sama ulama itu pasti alasannya itu sama-sama masuk akal. Ya seperti tadi. Bocah kok kuliah di Australia, daerah wong kafir. Kau nak katut kafir bi. Tapi kalau dibalik, kapan di sana ada orang Muslim? Kalau kita melarang orang Muslim ke sana, ayo, podo-podo ekstrim kan? Coba sekarang ada Islam di Australia, di Amerika, baru kayak mahasiswa, baru kayak orang merantau ya ndak? Nggih buatan. Kowe seneng bumi ini Allah radi gue sujud. Seneng buatan. Ndak kan? Kalau nggak seneng ya sudah biar ada yang di sana. Ya sudah seperti itu debatnya ulama seperti itu. Ya pasti seperti itu karena sama-sama mungkin. Ya sama-sama sama-sama mungkin. Ya podo-podo masuk akal panjen panjen podo pinter. Itu banyak ulama yang kalau tawaf itu kalau itikaf di Masjid Haram itu di belakang. Ono nak itikaf gue ngarep, ono sing gue guri. Sing sitok afdal para Ka'bah merkonggon mustajab. Sing ulama sing gue guri ya malas Aku iku isin awakku sing akeh dosane iku para Ka'bah. Nah, kue rada izin ya tenang aja. <laughs> Repot. Jadi ono wali mergo nak sholat tau nih jero masjid. Dia diangkat wali itu karena sholat nggak pernah di dalam masjid. Tapi waktu tiru lho. Ketika ketika ditanya lima adalah tadkhulul masjid. Ini astahimi robbi ayatalat tahal masjid di dzambi. Aku isin pangeran nak tempat sing suci ku kena dosaku. Dene kowe wong ndablek ya tenang aja. <laughs> Piye gitu. Masuk akal. Malah aku itikaf neng Arab lawan neng gurita. neng Arab yo anut wali neng guri anut wali. Wong kadung pinter dadi wis kadung pinter pas neng Arab jadi alasan neng guri. Lah aku kira perlu alasan ya wong pena malah wong bodoh mergo alasan pangeran maklumi swarga noai malah pena. Itu banyak itu. Sinten Muhammad bin Mungkadir muridnya Jabir. Jabir itu sahabat. Jabir bin Abdillah itu sahabat. Ben sampean sering biasa fikih. Karena kula mun kadung dikenal riyen sederenge kula nekuni tafsir itu dikenal al-faqih. Mang saya spesial ngaji fikih dulu. Sampai sekarang pun sama sih ngajar mahali. Itu Jabir bin Abdullah, Jabir. Itu punya murid alim namanya Muhammad bin Munkadir itu yang sering dikutip ya anak Talibin. Itu kalau ada orang fasik misalnya mati mergo nopo jenenge secara zaman akhir ini mati pakai nopo oplosan Mustofa roh mati nganggo nopo itu dia pasti datang Sebagian ulama berpandangan sebaiknya orang yang mati dengan cara fasik itu jangan disolati. Mari dasi gede. Karena kalau disolati nanti dikira wong alim itu ternyata sama saja. Sing soleh disolati yang fasik. Biar ada efek jeras, sebaiknya orang soleh tokohnya itu gak boleh nyolati. Yang nyolati yang orang biasa. Mau gugur kewajiban nak wong so Islam kudu nopo. Bagaimanapun dia kan orang nopo Islam. Tapi kalau Muhammad bin Munkadir tetap menyolati, padahal dia tokoh. Ketika ditanya, kenapa anda nyolati orang itu? Jadi ini astahyi Allah. Saya itu malu dengan Allah. Karena mengira dia tidak bisa mengampuni orang yang dosanya besar. Jangan-jangan ampunan Allah yang luas itu dibanding salahnya dia itu tidak ada papanya. Kalau saya tidak nyolati, seakan-akan mengatakan ampunannya Allah tidak cukup untuk mengampuni dia. Jadi aku nyolati, ini urusannya aku izin pengeran. Ya sudah, akhirnya dia nyolati. Saya ini cara fikih. Sampai yang sering dengar fikih kan gini, misalnya ada orang maling pertama kan diketok tangan kanan. Kalau maling lagi kaki kiri. Nggih. Maling lagi tangan kiri. Maling lagi kaki kanan kan diketok apa? selang-seling. Nah itu debat. <laughs> Ini lucu debatnya Abu Bakar sampai Dinalin. Kalau menurut Anda diketok dari mana? Yang masyur kan dari kok pegelangan, Dari Sidinali orang. Drijine ae diketok sebagian, tapi ojo kabeh. Sidin Ali ya lucu wong. Menjen lucu termasyur. Orang alim yang punya jiwa duaba itu si Ali sehingga ketika jadi kandidat khalifah komentarnya Sayyidina Umar dia itu alim-alimnya sahabat tapi fihi duaba. Mari nak omong ras serius. Ya. Tapi nak masuk akal ya alasannya. Ketika digugat terus di alasan masuk akal. Lah iya, nak pertama diketok tangannya kanan sak napa pergelangan, terus engko entek diketok kabeh. Mulai muni istahyi kalau lu apal takbir. Ini astahi min Allah. Ayyada ar-rajul la yastanji. Aku iku sok ben isin mbek pangeran. Ngembarno wong ra iso istinja. Terus dia nak salat iku piye? Sing nyawi iku sapa? Itu wong nak wali tenan seperti itu. Wong wajib sholat. Carane saya sholat kudu cawi istinja. Lah napa ketoki kabeh istinja? Ambek opo? Rubah. Dulu wis kayak permanen menjadi keputusan bareng Sayyidina Ali guys statement. Uang wajib istinja, nape sholat, nah napa ketok kabeh terus boleh sisa no driji-driji loro tapi robin ben kena go cawi. nih uang alim wis yo alim terakhir aku terus. Jadi mau saya Ali alim tenan. Ya, tapi ya guyon den. Gawane cara guyon kene, cara Mustafa bantahan baik kula. Petoki kabeh sewan wong pegane maling. Ya kok iku kowe aku. Gampangane <laughs> kira-kira iku niku cara guyon niku. Ya yes, ketoki kabeh sampun ya kok i. kowe. Lah ilmu itu seperti itu. Kulon niku termasuk anak muda yang paling banyak atau sahabat. Di debat sahabat itu kulo di sejarah mulai Abu Bakar, Umar. Karena kelihatan kualitas perdebatan itu. Meskipun kita tetap yakin Abu Bakar alim, Umar alim, tapi cara pandang ini kelihatan ya sama-sama mutu karena ya itu tadi dari orang-orang pilihan. Orang koyo kowe ngaji ra iso kotoke ra karuan. Ilmu kondi ngene, pancen kira tau ngaji. Ngaji takrib kayak geger ra karuan. podo padha masuk akal. Kowe iso ngembarno wong tanpa iso istinja. Padahal istinja kebutuhan iso salat. Akhirnya si Dinali tetap berpendapat. Pokoknya ketok idrijine loro tata lulas. Pokoknya barno sebagian. Dan tiga apa? Istinja. Ya masuk akal. Ya macam-macam pendapat. Makanya dulu ulama be ulama nak guyon gejolokan ini. ya, ya masuk, akal ya gejolokan ya, ya lucu-lucu di sini. Karena mereka bacanya banyak, yaitu tadi banyak sahabat ketika Mekah dimenangkan itu usul Sayyidina Umar termasuk yang usul Abu Darda disurati terus sinten sing terkenal Salman Al Farisi disurati sekarang Mekah sudah kita kuasai Mbok Yao oh, kamu ke Mekah Anda bisa itikaf bisa sholat dan sholat di Mekah seperti seribu sholat di luar Mekah tapi jari Abu Darda nyurati Sayyidina Umar kueku kok aneh Paling aku nak neng Mekah mau iso itikaf iso tawaf. Tapi kalau di luar Mekah menyebarkan Islam, akhirnya Abu Darda hijrah teng Palestina. Salman Al Farisi ya ke Israel sana ke Palestina. Akhirnya nyebar Islam dugi Cina. Sebagian sahabat malah dugi putih Cina. Karena menganggap men mereka nggak rela kalau ada bumi Allah yang ora disebari sujud. Tapi ono sahabat yang melihat Mekah pun harus hidup. Ya sudah akhirnya ono sing berpendapat Mekah hidup tentang Mekah, ono sing berpendapat harus menyebarkan Islam. Mulane koyo kowe ora kaji kuwi bener. Selain rakelar, biar bumi Jawa ada yang sujud. Mulane kula ora Mekah, cukup neng Indonesia. Ya bener nak menoke wali, paham nggih. Sementing nak takoki pengenan di alasan. Mus ora kaji. Alasan pertama jelas Gusti, <laughs> maksudnya. maksudnya enggak mampu nih maksudnya. alasan kedua sing nyujuti Mekah pun kata anak kampung kulo niku jarang pun iki mawon kulo rumat nah, itu bagus kaya abidar tak kone Mekah ra gelem malah pindah teng ngendi teng Palestina yo macam-macam sahabat yo padha podo masuk akal nggih mulane kula suwun nggih wau nggih Ya macam-macam lah kalau suwon kados Firaun dunia nih haram, nyatane ngelahirno bojo sing solihah, anak sing solihah. Mergo ketika tiang nih soleh solihah, niku dunia sing dipangan menjadi halal. Mergo ini tetap ilallah wa ilallah wa filah, Tetap ini ku filah. podo-podo demi napa? Demi napa? pengira. Tapi nak tiang niku wes bejat mbok mangan barang halal lah jadi nih yo haram. Mergo ini niku ikrot menggo saking napa? Mengko saking Allah. Pun geleng itu di nggih pokoknya ngotot niku mun.